Kemarin kita telah membahas nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Dan sekarang kita akan membahas nama Allah Al-Wadud. Al-Wadud artinya yang penuh cinta apa pengaruh terhadap hati ini ya pengaruhnya luar biasa yaitu menimbulkan kecintaan di hati kita di mana cinta adalah merupakan motor penggerak ya amal seseorang akan semakin besar cintanya ketika mengenal nama Allah Al-Wadud ini ketika cinta dia kepada Allah semakin kuat maka itulah yang akan menjadi motor penggerak semangat dia untuk senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, semangatnya seseorang kepada sesuatu ditentukan oleh rasa cintanya kepada sesuatu tersebut. Orang yang cinta kepada harta, dia akan sangat semangat mencari harta. Orang yang cinta kepada kedudukan, dia akan sangat semangat kepada kedudukan. Orang yang sangat cinta kepada ya sesuatu dia akan semangat mencarinya maka orang yang sangat cinta kepada Allah dia akan sangat semangat untuk menaatinya untuk menjalani perintah-perintah dan menjauhi larangannya makanya ya ketika kita terasa malas-malasan untuk menaati Allah malas-malasan untuk menjauhi larangannya itulah kadar kecintaan kita yang ada di hati kita walaupun mulut kita berucap saya mencintai Allah tapi ternyata ucapan mulut tak dibenarkan oleh perbuatan hati. Karena cinta itu bukan hanya sebatas ucapan sebetulnya. Akan tetapi hakikat cinta itu adalah peralisasian dan pengorbanan. Ya, seseorang berani berkorban demi untuk sesuatu yang ia cintai. Maka orang yang mencintai Allah, dia pun harus berani berkorban untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan kepentingannya, mengorbankan sedikit hartanya, mengorbankan sedikit waktunya ya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Al-Wadud di mana Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama nama Al-Wadud. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 90 ayat 90 Wastaghfiru Dan mohonlah ampun kalian dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya Sesungguhnya Rabbi Rahim dan Wadud, Maha Sayang lagi Maha Wadud. Allah juga berfirman dalam surat Al-Buruj, "Wa huwal Ghafurul Wadud, Dzul Arsyil Majid." Dialah Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun. Al-Wadud yang banyak cintanya, Dzul Arsyil Majid yang memiliki arasy yang agung dan besar. Allah tabaraka wa ta'ala huwal wadud Nama Allah adalah Al-Wadud. Apa itu alladzi yuhibbu anbiya'ahu wa rusulahu atba'ahum wa hum yuhibbunahu. Yaitu yang mencintai para nabi, mencintai para rasul, mencintai orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul. Dan mereka pun senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ahabu ilahi min kulli syai' di mana Allah lebih ia cintai daripada segala sesuatu قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا ومحبة وإنابة di mana hati mereka dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Lisan mereka senantiasa basah memuji ya dan berzikir kepadanya. Ya hati mereka senantiasa dipenuhi dengan cinta dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya al warud, dialah Allah al-wadud. Alladhi yuhibbu wa yawaddu man anaba ilaih. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bahkan Allah berusaha untuk menjadikan hamba-hambanya cinta kepada dirinya. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak kepada para hambanya. Tapi ternyata subhanallah Ya. Ketika kita diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, seringkali banyak kita ini malah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari apabila kita misalnya selalu diberi oleh seseorang ada orang yang senantiasa memperhatikan kita, memberikan berbagai macam kebutuhan kepada kita. Bahkan mungkin setiap hari ia memberi uang kepada kita satu juta misalnya. Ya. Saya yakin siapapun juga lama-lama dia akan mencintai orang tersebut, menyukai orang tersebut karena kebaikannya. Iya. Orang yang selalu berbuat baik kepada kita, kita akan cinta kepada dia. Itu manusia. Tapi mengapa ketika Allah selalu berbuat baik kepada kita, kita malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan kekayaan, kita malah sombong. Allah memberikan kepada kita kepintaran, kecerdasan, kita malah ujub dan bangga diri. Allah memberikan kepada kita berbagai macam makanan-makanan yang Masya Allah, kita malah berlebihan. Ya, itulah kita subhanallah, ya, seharusnya secara akal pikiran kita dan nalar kita, seharusnya semakin banyak Allah memberikan kepada kan- kita nikmat, semakin kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya tujuannya agar si hamba itu mau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, ikhwatul Islam azakumullah, syaitan malah memalingkan manusia dari mencintai Allah. Padahal mencintai Allah itu ya akhi kenikmatan yang luar biasa. Silakan Anda bandingkan ya antara mencintai manusia dengan mencintai makhluk, uh, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda merasakan cinta kepada Allah? Iya, di mana ibadah terasa nikmat. Iya, pernahkah kita merasakan cinta kepada Allah di mana hati selalu ingin rindu mendambakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh, wallahi akhi, tidak ada di dunia ini ah, sesuatu yang lebih indah dari mencintai Allah. Tapi manusia berpaling dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mencintai harta, yang satu mencintai wanita, yang satu mencintai kedudukan. Padahal mencintai semua itu yang pertama sama sekali tidak memberikan manfaat kepada diri kita. Ketika kita mencintai harta, apakah kita kira bahwa harta itu akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang ya dihindarkan dari berbagai macam keburukan? Ya terkadang tidak. Bahkan seringkali harta menyebabkan kita sombong. Harta seringkali menyebabkan kita resah, gelisah. Ya, Ketika kita mencintai kedudukan, apakah kita kira dengan kedudukan itu ya bahwa kita akan menjadi mulia selama-lamanya? Naam, ketika kita mendapatkan kedudukan, kita dihormati orang. Tapi ketika kita telah lengser di kedudukan, orang mungkin tak lagi menggubris diri kita. Sehingga akhirnya kita pun gelisah untuk karena kehilangan takut kehilangan kedudukan. Ternyata kedudukan malah memberikan kegelisahan. Ternyata kedudukan seringkali menambah kepada kita kesombongan dan keangkuhan. Ternyata kedudukan membuat kita seringkali kita ujub dan sombong kepada pencipta alam semesta. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Mencintai wanita. Apa manfaatnya untuk diri kita? Iya. Ternyata dengan mencintai wanita ternyata apa yang terjadi? Ya, hati kita lalai dari berzikir kepada Allah. Demikian pula hati kita ya di, dipenuhi dengan kegelisahan, takut wanita itu diambil orang atau yang lain. Hati kita dipenuhi dengan sesuatu yang ya kita kira itu bermanfaat untuk diri kita sementara itu tidak ada manfaatnya. Walaupun memang mencintai lawan jenis sesuatu yang sifatnya tabiat. Tapi keindahan-keindahan yang dirasakan itu semu ya akal Islam. Tapi ketika mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, adakah yang lebih indah dari mencintai Allah? Ketika seseorang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, ya hatinya, hatinya dipenuhi oleh ya kelapangan dada, kebahagiaan, ketenangan jiwa. Ya. Bahkan hatinya akan senantiasa bersih dari penyakit-penyakitnya dia akan jauh dari kesombongan, dari ujub. Dia akan senantiasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk. Makanya akal Islam mencintai Allah adalah merupakan surga dunia. Makanya Syekhul Islam mengatakan, "Ya inna fid dunya la jannatun." Di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia ini, lam yadkhul jannatal akhirah mungkin ia tidak akan masuk ke, ke surganya akhirat. Apa itu? Mengenal Allah dan mencintainya. Dan Imam Ibn Qayyim berkata, iya kalau ada orang telah diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, dia sudah merasakan berbagai macam kenikmatan dunia. Tapi ia belum merasakan cinta kepada Allah, dia belum merasakan apapun juga dia belum merasakan kenikmatan yang hakiki ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum wa huwa subhanahu al-wadud alladhi yuhibbu man ata'ahu wa yubghidhu man asah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin wa yuhibbu al-mu'minina wal muttaqin wa yuhibbu as-sabirin was sadiqin wa yuhibbu al-muhsinin wal mutawakkilin maka Allah al-wadud yang mencintai orang-orang yang menaatinya yang membenci orang yang memaksiatinya, yang mencintai orang yang selalu bertaubat kepadanya, yang mencintai orang-orang yang selalu menjaga kesuciannya, yang mencintai orang yang beriman dan bertakwa, mencintai orang yang bersabar dan orang-orang yang jujur, mencintai orang-orang yang selalu berbuat ihsan dan bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa taala penuh cinta kepada hamba-hambanya yang selalu menaatinya ya akhul Islam. Maka ya akhi a'azakumullah wa ayakum Allah subhanahu wa ta'ala al-wadud Bikasrati ihsanihi Dia Allah yang dipenuhi dengan cinta Karena banyaknya ihsan dan perbuatan kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya Alladhi yawadduhu ibaduhu wa yuhibbunahu <clears throat> Al-mustahiqqu li an yuwad an yuwad an yuwadda ya fayu'bad wa yuhmad di kamalihi wa jamalihi wa jalalihi wa 'azimi ihsanihi maka Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak sekali pemberiannya kepada hamba. Yang para hamba yang mengenal tentang hakikat itu semua pasti akan mencintainya. Dan orang yang mencintainya pastilah ia berhak untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan berupa kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, yang berhak dipuji karena kesempurnaan Allah keindahannya, keagungannya dan kemuliaannya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. <clears throat> Fa'ala al-muslim an yaf'al ma yuhibbu Allah wa yardah. Maka setiap muslim yang ingin mendapatkan cinta Allah, maka hendaklah dia melakukan apa yang Allah cintai dan ridai. Ya, apa itu yang Allah cintai dan ridai tentunya yang Allah wahyukan melalui lisan Rasulnya kita bisa mengetahui sesuatu itu dicintai oleh Allah dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ومن حب العبد لله رضاه بما قدره وقضاه وحب القرآن والعمل به وحب الرسول وطاعته والعمل بسنته وحب ما جاء به di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah kita ridho dengan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita kita pun mencintai Al-Quran, kita pun berusaha mengamalkan Al-Quran, kita pun mencintai Rasul dan menaatinya, kita pun berusaha mengamalkan sunnahnya, dan kita cinta untuk, ya kita pun mencintai ajaran-ajarannya. Berarti ini orang orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullahu ayyakum. Wa hubbullah wa rasuluhu yaqwa biquwwatil ilmi syar'i kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu menjadi kuat di saat semakin kuat dan semakin kokoh keilmuan yang ada di hati kita. Wakamalul ma'rifati billahi wa alaihi dan semakin sempurna pengenalan kita kepada Allah. Ketika semakin sempurna pengenalan kita kepada Allah ya akhi, maka semakin sempurna putar pula rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وكلما كان العبد عالما بدين الله وأحكامه وشرعه عاملا به وكان حبه لله أقوى setiap kali seorang hamba bertambah keilmuan dia tentang agama Allah semakin bertambah keilmuan dia tentang hukum-hukum syariatnya dan mengamalkannya maka pasti semakin bertambah cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala tapi semakin dia jauh, semakin dia kurang rasa cintanya kepada Allah. Ikhwata Islam azakumullah. Wa in kanat mahabbatullah mawjudatan fil fitr. Walaupun sebetulnya cinta kepada Allah itu sudah ada di fitrah-fitrah manusia. Akan tetapi ya ia menjadi kuat atau lemahnya dengan pengetahuan dia atau kebodohan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia secara fitrah ketika ditanya apakah kamu cinta Allah, dia akan berkata aku cinta. Tapi kemudian ya, cinta tersebut menjadi redup dengan adanya maksiat-maksiat kepada Allah. Cinta tersebut menjadi kuat dengan ketaatan-ketaatan dia kepada Allah dan ilmu dia tentang syariat-syariatnya. Akhal Islam, azakumullah wa Wal insan Qad yakfir liman أساء إليه ولا يحبه. وقد يرحم من لا يحب Manusia, kata beliau, terkadang memaafkan orang yang berbuat buruk kepada dirinya, tapi setelah itu ia sudah tidak cinta lagi kepada dia. Dan terkadang ia menyayangi orang yang ia tidak cintai. Itu manusia. Manusia, ya kalau ada orang berbuat buruk kepada dia, kemudian orang itu minta maaf, dia akan katakan saya maafkan, tapi hatinya sudah tidak ada rasa cinta lagi. Itu manusia. Atau manusia terkadang menyayangi sesuatu yang dia tidak cintai. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa Itu manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yaghfir li 'abdi idza taba ilaih wa yarhamuhu wa yuhibbuh. Sedangkan Allah Allah memaafkan hamba-hambanya yang suka memaksiati dirinya ketika ia bertaubat kepadanya. Setelah itu Allah ampuni dia dan Allah cintai dia. Subhanallah. فَإِنَّهُ يُحِبُّ tawabin karena Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Wa بِهِمْ أَشَدَّ الْفَرَحْ Allah pun sangat gembira kepada hamba-hambanya yang selalu bertaubat yang kembali kepadanya. فَهُوَ الْمُتَوَدِّدْ ila عِبَادِهِ بِنِعَمِهِ maka Allah pun berusaha supaya hamba itu mau taubat, mau kembali kepadanya dengan berbagai macam diberikan nikmat-nikmat kepadanya agar ia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Allahu raufum bil ibad. Karena Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya, akhi. Yuhibbu lahum wa yad'uuhum ila kulli ma yus'ibuhum fid dunya wal akhirah. Allah suka iya. Allah suka dan cinta sesuatu yang bisa membahagiakan manusia di dunia dan akhirat. Dan Allah benci kepada sesuatu yang membuat mereka susah. Makanya Allah memerintahkan, Allah melarang. Kalau kita perhatikan dan kita cermati perintah-perintah Allah, semua itu untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Kalau kita cermati larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, semua itu bisa memberikan kesengsaraan untuk manusia di dunia dan akhirat, walaupun tampaknya terlihat menyenangkan. Syahwat misalnya, zina. Memang terlihat sepertinya menyenangkan. Tapi sebetulnya itu malah memberikan berbagai macam keburukan. Apa keburukan zina? Ya, menjadikan hancurnya keturunan. Apa keburukan zina? Menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit yang mengerikan apa oh ya akibat zina menghancurkan moral ya kalau Islam, menghancurkan rumah tangga dan yang lainnya. Ya. Maka ya akal Islam azakumullah wa iyakum terkadang manusia tidak berusaha untuk melihat kebaikan-kebaikan ketika kita meninggalkan sebuah perbuatan maksiat. Yang kita lihat hanya sebatas bahwa oh, itu menyenangkan hati kita. Sementara Allah tidak hanya melihat dari sisi apakah itu menyenangkan hatimu atau tidak, tapi Allah melihat dari sisi apakah itu akan memberikan mudarat untukmu atau tidak. Percuma itu menyenangkan hati, tapi ternyata di belakang hari kemudian malah menimbulkan sesuatu yang menyengsarakan kehidupan kita. Hei akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Maka dari itulah ya akhi, Allah suka, Allah cinta untuk hambanya sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan untuk mereka ya dan Allah ingin hambanya berbahagia dengan akhirat ya dan kehidupan akhirat karena itu lebih kekal daripada bergembira dengan dunia sebab orang yang berakal manapun juga ah, ketika berpikir dunia hanya sementara akhirat untuk selama-lamanya mungkinkah seseorang bergembira dengan sesuatu yang fana tapi ia tidak bergembira dengan sesuatu yang kekal di mana akal ia letakkan maka orang yang menggunakan akal pikirannya dia akan berpikir bahwa kesenangan yang kekal itu lebih baik daripada kesenangan yang sifatnya sebentar. Makanya akal Islam Allah Subhanahu wa taala ingin hamba-hambanya senangnya kekal untuk selama-lamanya. Tapi ternyata manusia senangnya inginnya senang sesuatu yang sementara dan sebentar. Fa Allah musta'an wa ya akal Islam. والله سبحانه وتعالى, وتعالى رؤوف بالعباد يحب لهم ويدعوهم إلى ما كل يسعبهم في الدنيا والآخرة ومن أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم الدين الحق وبين لهم الحق من الباطل والحلال من الحرام di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya yaitu Allah perkenalkan mereka kepada agama yang hak ini agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah jelaskan kepada mereka kebenaran dari kebatilan. Allah Allah jelaskan kepada mereka yang halal dari yang halal, yang haram. Ya. Untuk apa? Agar manusia berbahagia. Agar manusia senang. Kita terkadang di dunia, akhi, berani untuk mengorbankan badan kita untuk sedikit mendapatkan kesenangan dunia. Kita banting tulang mencari uang terkadang kita harus shift 3 nggak tidur di waktu malam orang-orang sedang tidur kita bekerja demi untuk mendapatkan sedikit harta kita berusaha terkadang mencari dunia terkadang sampai-sampai keluar air mata rasa sedih dan yang lainnya kepenih kepet, eh, apa, apa namanya keletihan kepenatan tak perlu kita tidak pedulikan itu demi untuk mendapatkan kesenangan dunia dunia, padahal dunia itu sesuatu yang fana. Kenapa kita tidak berusaha untuk banting tulang mencari akhirat? Demi untuk mendapatkan kesenangan nanti di dalam kehidupan akhirat nanti, di alam baka. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, menjelaskan kepada kita segala sesuatu ini dia yang memberikan kesenangan kepadamu nanti di akhirat. Sesuatu yang mengekalkan dirimu kalau kau mendapatkan kesenangan akhirat, kamu pun akan diberikan kesenangan dunia berupa kebahagiaan dan kelapangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman yuridullah liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah ingin untuk menjelaskan kepada kamu dan memberikan kepada kamu hidayah tentang sunnah orang-orang sebelum kamu dan dan Allah memberikan taubat atasmu dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan Islam memberikan kepada manusia syariat itu karena Allah ingin supaya mereka mencintai dirinya dan Allah cinta kepada mereka. Allah ingin para hambanya mendekat kepada dirinya. Allah tidak ingin hambanya lari dari dirinya. Allah ingin agar manusia selamat dari adabnya dengan cara menaatinya. Ikhwatul iman, sadarilah ini dan sadarilah bahwa kita adalah hamba. Hamba yang kelak kita akan dimenai pertanggung jawabannya oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Kemudian kita masuk ke nama Allah yang kedua yang lainnya yaitu Al-Haqq. Ya, di antara nama Allah Al-Haqq artinya yang maha hak. Apa eh, pengaruh nama ini untuk hati kita? Pengaruhnya luar biasa dahsyat apa itu itu menimbulkan keyakinan akan kebenaran ya Allah Subhanahu wa taala menimbulkan keyakinan akan kebenaran kehidupan akhirat adanya surga dan neraka menimbulkan keyakinan akan kebenaran apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul dan keyakinan ini ya akhi memberikan kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan manusia manusia ya berjalan sesuai dengan keyakinannya. Di saat seseorang yakin kepada sesuatu, dia akan mantap terhadap terhadapnya. Tapi jika ia tidak yakin kepada sesuatu, ia tidak akan mantap terhadapnya. Tidak akan. Kita yakin adanya Allah, kita yakin setelah melihat kepada ya bukti-bukti kekuasaannya. Keyakinan itu menimbulkan apa? Keyakinan itu akan menimbulkan ketundukan, akhi. Kita yakin kebenaran Al-Quran? Yakin. Keyakinan itu menimbulkan pembenaran terhadap Al-Quran. Kepatuhan dan ketundukannya. Kita yakin adanya hari akhirat, adanya surga dan neraka? Yakin. Karena kita yakin kita berusaha mencari surga dan berlindung dari api neraka. Kita yakin akan adanya pahala dan siksa? Yakin. Karena kita yakin kita mau beramal soleh agar kita diberikan pahala kita yakin ya akhir Islam Dengan keyakinan itulah yang memberikan kepada kita kekuatan Tanpa keyakinan seseorang tidak akan mampu untuk menjalani istiqomah ya akhi tapi maka dari itu ketika kita mengetahui bahwa Allah itu al-haq, yang maha hak, yang maha benar. Allah benar adanya. Dan Allah pun membenarkan ya dengan hujah-hujah yang kuat akan keberadaan keberadaan dirinya tentang keberadaan surga dan neraka tentang kebenaran para nabi dan rasulnya. Maka Allah pun menetapkan dengan hujah-hujah yang tidak bisa ditolak dengan akal akan kebenaran Al-Quranul Karim. Karena dia Allah al hakku yang maha benar dan pasti membenarkan ya semua utusannya, semua nabi dan rasulnya. Ikhwat Islam azakumullah wa iyakum. Manusia tidak akan hidup tanpa ada keyakinan. <clears throat> Ketika manusia dirundung keraguan demi keraguan, dia akan stres. Tapi ketika manusia diberikan oleh Allah, dia dapat mempunyai keyakinan sesuatu, dia akan berjalan menuju keyakinannya tersebut. Ikhwata Islam, azakumullah wa ayakum. Makanya, berapa banyak manusia berani membela mati-matian demi membela keyakinannya. Ya, orang yang mempunyai keyakinan suatu agama, dia akan mati-matian membela agamanya. Karena dia mempunyai keyakinan bahwa itulah kebenaran. Ya. Orang yang yakin kepada sesuatu dia akan membelanya sebela-belanya. Itulah ya akhi dahsyatnya pengaruh daripada keyakinan. Tentu keyakinan yang benar adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Al-Haq, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 32. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون dan itulah Allah Rabb kalian yang hak maka adakah setelah al-haq kecuali kesesatan maka bagaimana mereka dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 19, "Fata'ala اللَّهُ Malikul Haqq." Maha tinggi Allah Raja yang hak. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dialah Rabbnya aras yang mulia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul Mujudul Hakikatan Dialah Allah Raja yang hak, yang betul-betul ada. Ya, pencipta langit dan bumi. Karena langit dan bumi tidak mungkin ada dengan sendirinya. Secara akal pikiran saja. Gelas ini atau iPad ini tidak mungkin jadi dengan sendirinya Pasti ada yang menciptakan, ada yang membuatnya. Mungkinkah langit dan bumi yang begitu besar jadi dengan sendirinya? Tidak mungkin, akhi. Akal mana yang bisa menerima seperti itu? Pasti itu semua ada penciptanya. Dialah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya. Yeah. Alladhi la yasa'u ahadun inkarahu wala ya, ya, inkarahu wala wujudahu wala fala raiba wala syakka fi wujudihi. Di mana seorang pun setelah mempelajari akan kebesaran-kebesarannya tidak akan pernah mampu untuk bisa mengingkari keberadaan Allah kecuali orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsu wa huwa subhanahu haqqun fi dzatihi haqqun fi asma'ihi wa sifati, haqqun fi aqwalihi wa af'alihi wala wujuda li syai'in min illa bih maka Allah subhanahu wa ta'ala hak pada dirinya Allah pun nama dan sifatnya hak adanya ucapan dan perbuatannya pun juga hak ya akal Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala al-haq wa kullu ma yu'badu min dunihi batil. Maka Allah lah satu-satunya ilah yang hak dan semua yang disembah selain Allah itu batil. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi اللَّهَ Allah الْحَقُّ وَأَنَّ wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah kabir." Yang demikian itu adalah karena Allah itu al-haq. Dan yang mereka seru selain Allah itu batil. Dan bahwasanya Allah maha tinggi lagi maha besar. Ikhwatal Islam azakumullah. Adalah Nabi SAW di antara doa istiftahnya berkata, Allahumma rabbana lakal hamdu. Anta qayyimus samawati wal ard. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin antal haq wa qaulul haq wa qaulukal haq wa wa'dukal haq wa liqaukal haq wal jannatu haq wal naru haq was sa'atu haq wal nabiyuna haq Ya Allah ya Rabb kami milik engkaulah segala puji engkaulah pengurus langit dan bumi bagimu segala puji engkaulah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya Bagimu segala puji, engkaulah cahaya langit dan bumi dan apa yang ada padanya. Engkaulah al-haq, ucapanmu hak, janjimu hak, pertemuan denganmu hak, surga itu hak, neraka pun hak, hari kiamat pun hak, para nabi semuanya hak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha al-haq ya akhwan Islam, azakumullah wa iyakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya akan memperlihatkan kebenaran dirinya kebenaran para rasulnya, kebenaran ya kitab-kitab yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Ya. Di ufuk timur dan barat dan pada diri mereka sendiri sampai menjadi jelas kepada mereka bahwa dia benar-benar hak ya benar adanya dan ternyata benar Allah perlihatkan tanda-tanda dan bukti-bukti kekuasaannya ya para ilmuwan dari zaman di zaman sekarang ya menemukan berbagai macam sesuatu yang membuat akal mereka terkagum-kagum dan mereka yakin bahwa langit dan bumi tak mungkin jadi dengan sendirinya tapi dia ada penciptanya. Kebenaran Al-Quran dibuktikan satu persatu oleh teknologi yang ada di zaman sekarang ya akal Islam. Itu semuanya untuk agar, agar Allah ingin menetapkan bahwasanya Al-Quran itu hak. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin yakinilah ini. Dan keyakinan ini yang diharapkan apa? Ketika kita meyakini adanya Allah, meyakini adanya surga dan neraka, meyakini adanya ya uh, pahala dan siksa, meyakini tentang kebenaran Al-Qur'an, kebenaran sunnah Nabi, apa yang kita inginkan dari itu ya, akhi? Keyakinan itulah yang diharapkan menimbulkan ketundukan yang sempurna kepada Allah. Keyakinan itu yang diharapkan agar kita bisa mencintai Allah, lari dari nerakanya, berharap akan surganya, berusaha untuk mencari nya keyakinan. Makanya semakin kuat keyakinan, semakin kuat kita mencari surga. Semakin lemah keyakinan, semakin lemah kita mencari surga. Semakin lemah kita dari lari dari api neraka. Fa Allah musta'an wa tiklan. Semoga kita diberikan oleh Allah keyakinan ya akhal Islam. Dengan keyakinan itu terasa ringan musibah-musibah dunia. Ya dengan keyakinan itu kita pun tak peduli dengan capeknya ibadah dengan keyakinan itu kita mau berkorban demi untuk mendapatkan surga. Ya, semoga yang kita sampaikan di pagi hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Nah. <clears throat> nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi tadi antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan khotal Islam azani Allah wa yakum bagi Anda yang ingin bertanya seputar materi yang telah beliau sampaikan untuk memperdalam apa yang telah beliau bahas, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543. Dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan di 0819 896543. <clears throat> untuk yang pertama kita akan angkat pertanyaan melalui via melalui telepon. Ya, silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Pak Ridwan di Jambi. Ya, Pak Ridwan, mohon maaf nah. mungkin dikecilkan dulu suara televisinya atau radionya. Ya. Agar Ini Ustaz mau nanya. Ada pernah dengar bahwa Iblis itu pernah mengimani para malaikat mukarrabin. Apakah itu benar, Ustaz? Iya. Sudah jelas, Ustaz? Baik, Bapak. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iblis pun beriman kepada Allah, Pak, lebih agung dari itu. Iblis mengakui adanya Allah, tapi masalahnya iblis bersombong kepada Allah. Iya. Iblis tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa yang menyebabkan iblis itu kafir? Ini yang jadi permasalahan masalah apakah iblis beriman kepada malaikat mukarrabun dia dia ya dahulu sebelum Allah menciptakan Nabi Adam ia termasuk orang-orang apa so, seseorang yang dimasukkan dalam kategori para malaikat bahkan ia ya termasuk apa namanya <clears throat> diberikan oleh Allah kelebihan yang luar biasa di atas malaikat tapi ternyata ketika Allah menciptakan Nabi Adam muncullah sifat asli iblis dari kesombongannya. Ini yang hendaknya kita jadikan pelajaran, Pak. Iblis beriman kepada Allah beriman, tapi masalahnya iblis tidak mau taat. Iblis masalahnya sombong. Iya, iblis kafir. Kafir maksudnya bukan karena iblis tidak percaya adanya Allah. Iblis yakin banget adanya Allah. Akan tetapi iblis ya bersombong diri makanya Allah mengatakan wa idqulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin dan ingatlah ketika kami berkata sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam maka semuanya sujud kecuali iblis ya apa yang apa yang membuat iblis tidak mau sujud Allah mengatakan aba wastakbar ia enggan dan sombong ini menunjukkan bahwa kesombongan selama-lamanya pasti menyebabkan seorang manusia tidak mau tunduk kepada kebenaran. Ini menunjukkan bahwasanya kesombongan adalah penghalang hidayah. Kesombongan itu menyebabkan seseorang tidak mampu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang bisa kita ambil faedahnya, Pak. Ya, agar kita menjauhkan kesombongan di hati kita. Kesombongan untuk menerima kebenaran. Kesombongan terhadap manusia karena kesombongan itu yang menyebabkan kita sengsara di dunia dan akhirat ya akhul Islam. Iya. Allahu a'lam. Naam. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Pak Ridwan di Jambi, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Iya, dari hamba Allah di bau Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara, Pak ya? Silakan. Iya, silakan, Pak. Iya. Iya, saya mau tanya nih, Ustaz, karena saya dengar beberapa versi uh, mengenai uh, apa? Sholat nih, Ustaz Salat apa Pak? Anda baca takbiratul ihram atau tidak ya Ustaz ya? Baca takbiratul ihram? Uh, kalau sholat Jumat jemaat itu ada kabliya dan bagian enggak ya? Yang pertama ya, tadi Pak tentang takbiratul ihram, Pak. Mohon penjelasannya. Eh Pak, Bapak, mohon diulang kembali, Pak, agar lebih jelas pertanyaannya. Uh, kalau sholat, Ustaz, hmm? kan ada e, sholat kita baca takbiratul ihram atau enggak takbiratul ihram baik terus e, kalau sholat jumat itu ada kabiah atau dan badiannya enggak iya baik pak terima kasih pak ya makasih Ustaz iya. ya Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, takbiratul ihram itu adalah rukun sholat, ya, dengan dengan kesepakatan seluruh ulama. Jadi harus ada takbiratul ihram ketika sholat itu. Ya kata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, "Miftahus sholat at-tuhur, wa hat takbir, wa hat taslim." Ya, uh, kunci sholat, kunci pembuka sholat itu adalah tuhur, yaitu bersuci. Ya, yang mengharamkannya adalah takbir dan yang menghalalkan adalah tahli apa taslim. Jadi takbiratul ihram itu perkara yang rukun, Pak. Kalau ditinggalkan maka tidak sah sholatnya. Adapun adakah qabliyah Jumat? Ya, jawabnya tidak ada. Kenapa demikian? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adzan itu hanya sekali. Azan dua kali itu hanya ada di zaman Uthman bin Affan. Di saat itu, ya, Utsman berijtihad bahwa banyak orang yang terlalaikan oleh jual beli. Maka Utsman pun menyuruh seseorang adzan di Zauro. Zauro itu di pasar. Ya, untuk mengingatkan akan waktu Jumat supaya mereka bersiap-siap. Ya, makanya kalau kita ingin mengikuti perbuatan Utsman, hendaknya azannya jangan di masjid. Azan pertamanya itu, tapi azan pertamanya itu di pasar. Mengingatkan orang-orang supaya mereka bersiap-siap menuju sholat Jumat ya dan jedanya agak panjang tidak seperti di zaman sekarang jedanya sangat sebentar sekali maka dari itu ya uh, Utsman bin Affan melakukan itu untuk karena mengingatkan saja dikiaskan dengan adzan pertama sholat subuh adapun di zaman Nabi adzan itu tidak ada adzan per pertama itu di zaman Nabi dalam riwayat ya di antara Abu Daud bahwa Rasulullah SAW naik mimbar kemudian mengucapkan assalamualaikum lalu setelah itu Bilal adzan setelah Bilal adzan Rasulullah langsung berceramah sehingga tidak ada sama sekali qobliyah ya makanya tidak ada qobliyah Jumat adapun ba'diyah na'am boleh empat rakaat boleh dua rakaat adapun empat rakaat itu yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya Iya. Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'da arba'an aw kama qala. Apabila salah seorang dari kalian salat Jumat, hendaklah ia salat setelahnya empat rakaat. Adapun dua rakaat berdasarkan riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat Jumat pulang ke rumahnya dan salat dua rakaat di rumahnya. Maka ya boleh empat, boleh dua. Wallahu a'lam. Nah. Enam Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikianlah yang telah dijelaskan oleh Ustaz dan untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Ishak di Kota Kisaran. Pak Ishak di Kota di Kota Kisaran Medan, Pak ya? Ya. Ya, silakan, Pak. Hmm. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kisaran, Pak, kabarnya? Alhamdulillah, mungkin berkembang dakwah salam. <laughs> ya Ustaz, Eh mengenai uh, Syekh Albani nih Ustaz. Uh-huh. Uh, kan di, sering di, di dihujah orang kan Syekh Albani mendoifkan hadis Bukhari. Iya. Uh, uh, dulu waktu zaman Bukhari ada enggak? Eh, Bukhari mendoakan hadis imam-imam sebelumnya gitu. Iya. Yeah. begitu Ustaz ya. Tiba itu tadi ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Kalau Bapak baca kitab al ilam Al-Ilal At-Tirmidzi di bagian terakhirnya Imam Tirmidzi membawakan pertanyaan-pertanyaan beliau kepada Imam Bukhari tentang hadis-hadis kadang Imam Imam Bukhari atau terkadang Imam Bukhari membaifkan. Dan beliau diakui oleh ulama di zamannya akan kepiawaiannya terhadap ilmu ilmu hadis. Ya. Yang kedua, Pak, <clears throat> yang mengkritik Sahih Bukhari itu sudah ada di zaman Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari berkata, "Ya aku aradtu ya Sahih Al-Bukhari ala masyayikhil Baghdad." Aku memperlihatkan kitab Sahih Bukhari ini kepada ulama-ulama Baghdad. Dan semuanya setuju akan kesahihan hadisnya kecuali empat hadis. Rupanya, rupanya ada empat hadis yang di, tidak disetujui oleh para ulama Baghdad di saat itu. Iya. Berarti di zaman Imam Bukhari ada yang tidak setuju. Itu berupa empat hadis tersebut. Setelah Imam, Imam Bukhari wafat, jauh setelah itu ada ulama juga yang mengkritik Sahih Bukhari dan Muslim di antara Imam Ad-Darqutni bahkan Imam Ad-Darqutni mengkritik ya dari Sahih Muslim lebih dari 100 hadis bayangkan jumlah hadis yang dikritik oleh Imam Darqutni dari Bukhari dan Muslim ada 200 lebih kenapa mereka tidak menghujat Imam, Imam Darqutni Syekh Albani hanya sebatas mendoifkan beberapa hadis tidak sampai tidak lebih dari empat ya itu pun yang didoifkan bukan had asal hadisnya tapi kalimatnya ya kenapa tidak menghujat Imam Adar Imam adar yang men, apa yang mengkritik ya Sahih Bukhari dan Muslim pada ratusan hadis mana yang lebih berhak dikritik yang lebih sedikit meng, mendoifkan atau yang lebih banyak tapi itulah masalahnya adalah dengki dan ketidaksukaan ya. Ya ketika seseorang itu tidak suka sesuatu yang sebetulnya sudah ada pendahulunya pun juga dianggap salah aja gitu loh. Ya, karena ketidaksukaan. Walaupun kita terhadap Syekh Albani pun juga tidak gulu. Kita menganggap Syekh Albani ya rahimahullah manusia biasa yang terkadang benar yang bisa benar dan bisa jadi salah. Iya. Saya sendiri pribadi banyak ada ada beberapa hadis yang tidak setuju terhadap uh, apa namanya status yang beliau Syekh Albani sebutkan bahwa ini soya atau doif misalnya. Itu lumrah ya, akhi itu perkara-perkara ilmiah yang kita melihat kepada alasannya. Makanya para ulama pun juga seperti Syekh Mukbil terkadang menyelisih Syekh Albani dalam masalah hukum hadis itu ya akhi azakallah wa iyakum perkara-perkara seperti ini ya dalam ilmu-ilmu dan mereka yang bergumul dalam ilmu hadis sesuatu yang sifatnya lumrah karena itu ijtihad ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya berapa banyak juga mendoifkan hadis-hadis yang disahihkan oleh para ulama terdahulu Imam Nawawi rahimahullah juga demikian. Maka kewajiban kita adalah melihat ya hujannya apa gitu loh. Alasannya apa? Kenapa si fulan mendhaifkan? Apa alasannya? Kenapa si fulan mensahihkan? Apa alasannya? Bukan karena ketidaksukaan lantas kita langsung menyerang seseorang, jangan. Dia seorang alim. Sekarang mereka-mereka yang menyerang Syekh Albani, berapa hadis yang sudah takhrij? di negeri kita ini banyak sekali orang yang tidak suka kepada Syekh Albani. Taib, ya, berapa ribu hadis yang sudah mereka takrit dari hadisnya? Ya, berapa ribu? Saya mau tanya, kalau misalnya Syekh Albani sudah mentakrit 100 ribu hadis, ternyata yang salah seribu hadis. Kira-kira bagaimana nilainya menurut Anda? Kalau kita menil, mengisi sebuah pertanyaan, menjawab pertanyaan dalam sebuah ujian, pertanyaan itu ada seribu pertanyaan. Dari seribu pertanyaan, salahnya hanya seratus. Kira-kira nilainya berapa? Hah? Mumtaz? Oh, mumtaz, Masya Allah. Ya, seribu pertanyaan, salahnya seratus. Ini yang beliau takhrij ya rat, apa puluhan ribu hadis kalau hanya salah salahnya 500 hadis, kalau kita kasih nilai mumtaz. Sementara mereka yang menyalah Syekh Al-Bani menghujat Syekh Al-Bani wala satu hadis ya pernah mentakhrijnya. Kalaupun mereka mentakhrij saya tidak yakin kebenarannya. Itulah ya akhi, ya kenapa sih kita harus apa begitu dengkinya dan begitu bencinya. Ya. Kalau memang beliau salah, manusia manusia pun pasti salah. Ulama manapun juga pasti pernah jatuh kepada kesalahan. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullah sering juga diselis, diselisihi oleh murid-muridnya? Iya. Iya. Imam Nawawi beliau di atas mazhab Syafi'i. Tapi Imam Nawawi ya sering kali men menyelisih mazhab Syafi'i itu sendiri. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah perkara-perkara yang sifatnya seperti ini kita tidak boleh untuk jadikan sebagai apa namanya satu kesalahan dua kesalahan atau kesalahan-kesalahan tersebut kemudian kita lupakan kebaikannya yang banyak dan kebenaran yang banyak itu bukan manhaj Islam itu manhaj wanita ya yang Rasulullah katakan wanita itu suaminya udah banyak kebaikan kepada dia gara-gara satu kesalahan dia berkata saya tidak pernah melihat kebaikan kamu sedikit pun juga maka kalau kita ya hanya karena kesalahan beliau yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebenarannya, lantas kita langsung jatuhkan beliau. Wala haula wala quwata illa billah. Yang melakukan itu hanya orang-orang yang dengki saja ya. Allah a'lam. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk uh, Pak Ishak di Kisaran. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui SMS yang telah masuk dari salah satu pertanyaan Ustaz amalan apakah yang paling bagus diamalkan di bulan Rajab ini yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW karena ada beberapa orang yang juga melakukan satu amalan merubah zikir pagi dan sorenya dengan mengucapkan satu bacaan-bacaan tentu sebanyak 100 dan juga 50 kali yang tidak didahului dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha Silakan Ustaz. Bulan Rajab adalah bulan haram. <clears throat> Allah mengatakan inna iddata syuhuri inda Allah ithna asyara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhimu fihin anfusakum. Allah berfirman sesungguhnya jumlah bulan yang Allah ciptakan di hari Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan di antaranya 4 bulan haram Itulah agama Allah yang yang lurus. Maka janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Allah mengatakan jangan berbuat zalim di bulan haram. Padahal berbuat zalim di bulan yang lainnya pun haram. Ini menunjukkan bahwa perbuatan zalim di bulan tersebut besar sekali dosanya. Ya, menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita agungkan Kenapa? Karena Allah mengagungkan bulan haram. Kita agungkan bulan Rajab karena ia termasuk bulan haram. Namun, ya, para ulama sudah menjelaskan seperti al hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabyinul Ajab fima warada fi fadli Rajab bahwa tidak ada satupun hadis-hadis yang sahih tentang amalan tertentu yang khusus di bulan Rajab, tidak ada. Rata-rata hadisnya palsu dan dhaif. Maka dari itu tidak boleh kita mengkhususkan di bulan Rajab dengan amalan tertentu. Ya karena ya di masyarakat kita tersebar hadis-hadis lemah dan palsu akhi. Ya ketika masuk Rajab ter tersebar hadis Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Padahal hadis itu dhaif. Ya. Demikian pula keutamaan puasa di hari satu, pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 21 hari. Hadisnya palsu. Ya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Tabinul Ajab. Maka tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang keutamaan amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Iya, maka kita beramalah seperti halnya kita beramal di bulan-bulan haram yang lain. Kita bisa ber, bisa berpuasa Senin Kamis, berpuasa Daud misalnya, memperbanyak kebaikan-kebaikan, iya tanpa kita mengkhususkan di bulan Rajab maka yang seperti ini, ya, itulah yang difatwakan oleh para ulama tentunya. Ya, maka kita tidak boleh mengkhususkan amalan kecuali dengan dalil yang sahih. Ya, ingat agama ini, syariat ini tidak diserahkan kepada akal, pikiran dan selera-selera kita. Akan tetapi diserahkan kepada syariat yang mulia dan syariat ini pun juga harus dipilah mana yang berdasarkan sahih hadisnya, mana yang ternyata hadisnya palsu atau dhaif. Allah a'lam. Nah. Nah, Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz dan untuk berikutnya kembali kami angkat melalui telepon dari pendengar kita. Ya, silakan. Halo. Iya. Iya. Dari Abdullah di Lampung. Dari Abdullah di Lampung. Silakan Pak Abdullah. Ini mau nanya Masalah zakat Pak Ustaz. -hmm. dipelihara. Mohon maaf Bapak, suaranya agak dikeraskan tapi suara televisi mungkin dikecilkan. Ya, Kurang ya. jelas terdengar dengan baik di studio kami, Pak. Intinya dan tentang zakat mal aspek pertanian, perniagaan maupun binatang ternak dan harta simpanan tapi sopnya berapa, kadarnya berapa gitu oh, Terima oh, ya. kasih. Ya, baik Pak. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Um. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Itu pembahasan zakat Ih, iya, panjang. Masih ya. banyak, ya. Uh, ada kalau tidak salah pembahasan fikih yang diasuh oleh Ustaz Dr. Erwandi, Pak. Hmm. Bapak bisa mengikutinya insyaallah. Ini membahas tentang kalau tidak salah matan Abu Syuja. Demikian pula <coughs> diasuh oleh Dr. Arifin Badri. Ya, membahas tentang kitab Safinatun Najah. Barangkali Bapak bisa mengikutinya karena pembahasan masalah zakat ya cukup cukup panjang Pak pembahasannya. Allah a'lam. Nah. Enam saja khairan dan untuk Pak Abdullah mungkin nanti pada kesempatan kajian bersama Ustaz Dr. Erwandi atau Ustaz Dr. Arifin Badri bisa Bapak tanyakan di kesempatan tersebut karena pembahasan tentang masalah fikih tersebut. Khotul Islam azani Allahu wa Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dengan siapa Bapak dan di mana? Abu Mizan di Jakarta Timur. Abu Mizan di Jakarta Timur. Silakan Abu Mizan. Ya. Barakallah Fik, Silakan apa? Bicara dengan fikih kulo pasal. Mm -hmm. Kalbu adalah yang dipenuhi rasa cinta dan sahwat Pak Iya, betul Pak. Jadi di sini adalah kalbu yang badan paling mulia Pak Ustaz. Iya. Di sana tempat marifatullah, ilmu seseorang tentang roh. Betul. Dan di sana pula tempat Bila seseorang takut kalau dominan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Seseorang yang lebih besar takutnya dibandingkan rasa berharapnya, roja, ya, itu akan menimbulkan dua perkara, Pak. Perkara pertama, dia akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena saking besar takutnya kepada azab Allah, akhirnya ia merasa kunut min rahmatillah. Ia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua akan menyebabkan arogansi. <clears throat> Sebagaimana orang khawarij ya. Ketika ia beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, akhirnya mudah mudah mengkafir-kafirkan orang. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya sikap apa namanya arogan yang yang yang yang muncul. Maka rasa takut ini harus diseimbangkan dengan rasa berharap dan rasa berharap ketika lebih besar daripada rasa takut seperti Bapak telah sebutkan. Ya, yang pertama dia akan merasa aman dari makar Allah. Yang kedua dia akan menganggap meremeh maksiat. Ya. Orang-orang murjiah lebih lebih besar rasa rojaknya. Kenapa? Akhirnya menyebabkan dia menganggap bahwa maksiat tidak mempengaruhi amal. Tidak mempengaruhi iman, ya kesempurnaannya. Makanya Khawarij sesat karena terlalu besar rasa takutnya. Sedangkan Murji'ah ya sesat karena lebih dominan ya rasa rojaknya. Maka supaya kita selamat adalah dengan menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa berharap. Ya. Sehingga rasa kunut, ya rasa putus asa di rahmat Allah itu bisa diseimbangkan dengan rasa berharap akan kasih sayangnya. Merasa aman dari makar Allah bisa diseimbangkan dengan rasa takut sehingga kita takut untuk memaksiatinya. Sehingga manusia itu seimbang hidupnya. Ya. Ia tidak akan merasa ujub karena ia merasa takut akan amal amalnya apakah diterima atau tidak. Ia tidak akan merasa merasa sombong karena apa yang harus perlu disombongkan kalau ternyata ia tidak tahu apakah amalannya diterima atau tidak. Ya, tapi ia pun juga ia tidak merasa dirinya lebih daripada segala-galanya. Dia pun juga tidak merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak meremehkan orang lain. Dia tidak pernah meremehkan orang lain. Kenapa? Karena ia tidak tahu mungkin dia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih lebih besar ketakwaannya. Maka disinilah ya e, pengaruh dahsyat daripada menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa berharap. Jadi saat itu menjadi seorang manusia yang sempurna insya Allah. Wallahu a'lam. Nah, nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dan demikianlah jawabannya untuk Abu Mizan di Jakarta dan berikutnya kembali kami angkat masih pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? dari Sutarno Sidarjo ini mas dari, dari Sidoarjo iya iya Sidoarjo dengan Pak siapa Pak maaf ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, mau tanya ini masalah dikir setelah salat subuh mm -hmm. itu kan keutamanya pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh tadi ya. Iya. Bagaimana untuk kaum wanita Ustaz? Yang notabene adalah utamanya sholat di rumah. Yang kedua, doa pada saat sujud. Apa juga diawali dengan uh, e, salawat nabi dan ditutup dengan salawat nabi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertama apa katanya? tentang sholat subuh saat ya, yang katanya pahalanya seimbang dengan oh baik Dan, yang disebutkan dalam hadis tersebut pak Rasulullah SAW sabda man sholal fajr fil jamaah thumma jalasa yadkurullah ta'ala hatta tatlu asyams siapa yang duduk eh, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu ia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit kemudian setelah itu ia sholat dua rakaat ia akan mendapat pahala haji dan umroh. Di situ Rasulullah menyebutkan man, man di situ termasuk harap huruf syarat. Berarti untuk mendapatkan pahala tersebut hendaknya dipenuhi syarat-syarat yang ada disebutkan disebutkan tadi. Yang pertama sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua ia berzikir sampai matahari terbit. Kemudian setelah itu selama matahari agak tinggi dia sholat dua rakaat. Maka inilah yang bisa mendapatkan pahala tersebut maka ikutilah seperti yang ada di hadis ya nah wanita bagaimana apakah ketika dia sholat sendirian di rumah lalu berzikir sampai dia ini dia mendapatkan ya maka kita kita katakan uh, penuhi yang ada di hadis karena hadis itu mengatakan sebagai orang yang sholat subuh berjamaah kemudian ia sholat ya eh, berzikir kepada Allah Allah wa'ala nah dan pertanyaan yang keduanya tentang masalah bacaan salawat dia. Oh ya. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah saw mendengar seorang lelaki yang sedang berdoa dalam sholatnya, tapi ia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat atas Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ajilah hada. Ini orang tergesa-gesa. Maka Rasulullah mengajarkan dia kalau berdoa hendaknya ia memuji Allah lalu bersalawat atas Rasulnya. Ini menunjukkan tegas sekali bahwa dalam sholat pun tetap ya kita membaca salawat dulu sebelum berdoa Pak. Makanya dalam hadis lain Rasulullah sabda kullu doain mahjubun. Setiap doa itu terhalang. Setiap doa, baik doa dalam sholat maupun di luar di luar sholat. Karena kata-kata kullu menunjukkan kepada umum semua doa. Ya kullu doain semua doa mahjubun, terhalang. Sampai kapan? ya sampai diucapkan salawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya doa kita baik dalam sholat ataupun di luar sholat berusahalah untuk diikuti dengan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz Dan untuk yang berikutnya kami angkat pertanyaan melalui SMS yang telah masuk dari pendengar kita saat di dengan Pak Unar yang berada di kapal sedang berlabuh dan berlayar. Ustaz mau tanya, apakah kebiasaan sehabis salam suatu wajib dengan berjamaah harus melakukan jabat tangan dengan jamaah yang ada di kiri dan di kanan iya. dan di depan dan di belakang. Apakah memang hal ada tuntunnya dari Rasulullah SAW? Silakan Ustaz. Kalau Anda bertanya, apakah adakah tuntunnya dari Rasul? Saya katakan tidak ada. Karena tidak ada satupun riwayat bahwa di zaman Rasulullah setelah Rasulullah SAW ya sholat pejabat tangan ya dengan para sahabatnya kalau Anda bertanya adakah di zaman sahabat, saya jawab tidak ada. Tabi'in tidak pula ada. Tabi'ut tabi'in tidak pula ada. Imam yang empat tidak juga. Setelah imam yang empat, ya tidak. Itu muncul di belakangan hari, Pak. Ya. Dan itu pun juga sudah diingkari oleh banyak ulama di antara Al-Iz bin Abdul Salam. Ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Sebagaimana itu disebutkan oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab beliau Akhtaul Musallin. Bapak bisa ya membeli bukunya yang berjudul kesalahan-kesalahan dalam sholat kalau tidak salah iya, yang ditulis oleh Syekh Masyur Hasan Salman di situ beliau menyebutkan tentang masalah jabat jabat tangan setelah sholat dan beliau menyebutkan sejarahnya mulai kapan ternyata setelah melihat sejarahnya di zaman Nabi nggak ada di zaman sahabat pun tidak ada di zaman tabiin tidak ada tabiut tabiin imam yang empat pun tidak ada kalau itu baik tentu mereka lebih tahu dong tentang kebaikan kalau dikatakan ini kan untuk mengukuhkan silaturahim, apakah di zaman Rasul tidak tidak penting masalah seperti itu? Pendorongnya kuat kok untuk menguatkan dan mengukuhkan ya silaturahim. Apakah di zaman imam yang empat juga tidak butuh eh, alasan seperti itu? Maka dari itu ya akhi, ya sebaik-baiknya petunjuk-petunjuk Rasulullah cukupkanlah ya sesuatu yang Rasulullah SAW tinggalkan. Padahal pendorongnya ada di zaman Rasul dan penghalangnya tidak ada itu menunjukkan tidak disyariatkan ya semoga di pagi hari ini kita senantiasa diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya diberikan kemudahan demi kemudahan dalam urusan-urusan kita diberkahi rezeki-rezeki kita dan semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dan seluruh kaum mukminin muslim muslimin muslimat terutama para pemudanya agar Allah memberikan kepada mereka taufik kepada apa yang Allah cintai dan redai. وبالله التوفيق سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم